memberikan kita al-fiqh fid din pemahaman tentang agama ini dan perlu diperhatikan adab kita dalam menuntut ilmu kalau kajian sudah mulai, jangan ada yang bicara. Perhatikan para hadirin. Agar ilmu itu bisa masuk. Karena para ulama kita mengatakan, Bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau baru bisa faham ilmu. Tanpa adab kita nggak bisa faham ilmu para jamaah. Ngaji satu kali kalau nggak punya adab nggak bakalan paham. Karena apa? Adabul ilm aktar minal ilm. Ada ilmu itu lebih banyak dari ilmu itu sendiri. Maka perlu perhatikan adab ini. Kemudian salam dan salam tidak lupa kita aturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, lalu kita telah menjelaskan tentang jahannam ahwaluha wa ahluha. Neraka jahannam, bagaimana kedahsyatannya. Dan siapakah penduduk-penduduknya? Di kesempatan yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan ambil kitab yang lain yaitu Al-Jannah Na'imuha wa al-tariqu ilaiha surga beserta kenikmatan-kenikmatannya dan jalan untuk menuju surga yang ditulis oleh Fadilatul Syekhina Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah taala wa saddada khutahu beliau rahimahullah hafizahullah taala setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan surga secara umum yang dia merupakan darun na'im rumah istana yang penuh dengan kenikmatan maka beliau pada bab pertama mengatakan diberikan tema syauqul abrari ila daril qarar. Syauq kerinduan orang-orang yang mulia untuk menuju daril qarar tempat tinggal yang selama-lamanya dan penuh dengan kenikmatan itu surga. Orang-orang yang mulia, orang-orang bertakwa rindu kepada surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sabdanya yang sahih, "Ma minkum min ahadin illa uridat maq'aduhu minan nar min minal jannah." Setiap orang di antara kalian akan diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka sebelum kita meninggal dunia dan tidak kita akan meninggal dunia atau kita tidak akan meninggal dunia sehingga kita melihat di mana posisi kita. Jika min ahli jannah, kalau kita termasuk penduduk surga, kita akan diperlihatkan surga. Dan sejak saat itu kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu bersabda dalam hadis yang sahih, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu." Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengannya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya tentang hadis ini, ya Rasulullah, kita ini tidak suka mati, benci sama mati. Maka Nabi SAW menjelaskan orang beriman sebelum dia mati diperlihatkan tempatnya di surga. Ketika melihat tempatnya di surga, rindu dia untuk ke sana. Adapun orang kafir diperlihatkan dia tempatnya di neraka, maka apa? Takut dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang Allah azza wa jalla. Al-jannah surga tilka al-umniyatul ghaliyah. Dia adalah angan-angan dan cita-cita yang cita-cita yang yang sangat mahal. Allati yas'a ilaiha as-sa'un min al-mu'minin ala marril 'usur yang selalu berusaha diraih oleh kaum mukminin sepanjang masa yang dikatakan jannah. Al-jannah surga kalkallati kanat fi qulubi salaf salih syu'lah. Di hati para pendahulu kita yang saleh dia ibarat pelita. Dia ibarat cahaya tuharrikuhum li darbi a'la amsilatil butulah fil jihad wa tadhiyah yang menjadi penggerak motor mereka untuk berbuat yang terbaik dalam kepahlawanan ketika berjihad dan berkorban. Al-Jannah hiya tilkal ghayatul karimah. Dia adalah tujuan yang saling sangat mulia. Allati tarnu ilaiha al-uyunul halimah yang mata-mata yang selalu memimpikan surga itu selalu memandang kepadanya. Wa tahfu ilaiha al-arwahul musyawwaqah fi kulli zamanin wa makan. Yang roh-roh dan nyawa-nyawa akan condong kepadanya bagi orang-orang yang rindu kepada surga setiap zaman dan setiap tempat. Yastajibun al-'adzaba min ajli al-husuli 'alaiha. Dia merasakan nikmat azab tersebut yang penting sampai ke dalam surga. Inna a'zamu marghub indal mu'min. Surga merupakan a'zamul marghub. Keinginan yang teragung bagi setiap mukmin. Wadukhuluha wa intihau ilaiha. Masuk ke dalamnya dan berakhir padanya. Amalun yatara'alahu fi rihlatil umur allati tastaghriqu hayatahu kullaha. Dia adalah cita-cita yang selalu kita lihat dan kita pandang di dalam perjalanan hidup kita yang menghabisi seluruh hidup kita itu yang selalu kita cita-citakan. Wa ma'aksara makana fil jannatu hafizan ilal khairi wal haq. Betapa banyak. Surga ini menjadi pendorong untuk berbuat kebaikan dan berbuat kebajikan. مهما كان في al الطريق wal المخاطر wal والأشواق meskipun berbagai macam bahaya yang kita akan lalui, rintangan yang kita akan hadapi, dan dunia akan kita injak bal law mautul bahkan sekiranya di sana kematian tetapi surga kita akan jalani dia para jamaah Qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dari semua yang kita bawakan tadi di mana tempatnya ini? Siapa yang mencita-citakannya? Siapa yang berbuat seperti yang tadi? Itulah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah diberitakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu arba, beliau berkata, "Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikin ila Badr." Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat berperang menuju Badar sehingga para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului kaum musyrikin. Wajah musyrikun setelah itu datanglah orang-orang musyrikin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda la yuqaddimanna ahadun منكم ila شيء حتى akuna ana دونه janganlah seorang di antara kalian maju dan memulai sehingga aku duluan yang mulai. Fadana al-musyrikun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Jangan bergerak sebelum ada komando dari diriku. Maka kaum musyrikin mendekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal Bangkitlah wahai kaum muslimin, segera menuju surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. الله اكبر قال عمير بن الحمام الانصاري صحابة موليا عمير بن حمام الانصاري بركاته يا رسول الله جنة عرضها السماوات والارض ويا رسول الله صعقة يا ابني صلوا الثاني عن قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ apa yang mendorong mengatakan bah bah apa yang mendorong فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها كاد يا رسول الله Hanya saja harapanku begitu besar, akulah termasuk penduduk surga tersebut. Ya Allah, yang lebarnya seluas langit dan dan bumi. Ada yang pernah ngitung ngukur bumi para jemaah? Apalagi langit. Ya, perkiraan boleh. Qala fa innaka min ahliha. Lebih menggembirakan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Engkau termasuk penduduk surga tersebut. Fa'akhrajat maratin min qarnihi. Lalu dia mengeluarkan beberapa biji kurma. Ya. Dari dalam pakaiannya atau dari tempat kurmanya. Faja'ala ya'kulu minhunna dia makan. ثم قال إن أنا حييت حتى أكل ثمرات هذه إن لحياة طويلة. Dia mengatakan sambil makan, kalau saya hidup terus makan kurma ini, sungguh ini kehidupan yang masih panjang katanya. Lebih baik cepat mati saja. Farama bima kana ma'ahu min at thumma qatalahum hatta Dia buang dan lempar kurma-kurma yang tersisa di tangannya. Langsung dia maju ke medan pertempuran dengan gagah berani. Sehingga dia pun terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jemaah ya kita nggak tahu berapa umur kita tapi terus kau terus hasil bumi ini seolah-olah kita akan hidup seribu tahun yang akan datang kalau mereka apa katanya suruh jadi depan mata kalau masih makan kurma ini sungguh masih lama kita hidup katanya nah, padahal apa hanya beberapa biji tok Allahu Akbar Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. وكان مثل هذا الموقف أيضا في الأيام من, من بعده sikap seperti ini kejadian seperti ini terjadi pula setelah zamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah perang Badar tersebut terjadi pula setelah perang Badar tersebut. Falqad qala Abu Musa al-Ash'ari wa huwa bi hadratil adu Abu Musa al asyari radhiyallahu anhu berkata di hadapan musuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membawakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam inna abwaabal jannati tahta dhilalis suyuf sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang kilatan pedang Faqala rajulun rasul hay'ah. Berkata seorang yang rupanya keadaannya jelek, campang-camping tidak karuan. Ya Abu Musa, anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadha. Wahai Abu Musa, kamu dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini? Qala na'am. Abu Musa mengatakan, benar. Faraja ila ashabi faqara uqri alaikumus salam. Lalu dia datang kepada para sahabatnya tabi'in ini dan mengatakan, "Ukri alaikumussalam." Atau aqra wa alaikumussalam. Aku bacakan kalian wa alaikum alaikumussalam. Thumma kasara jafna sayfihi. Langsung dia hancurkan penutup pedangnya, sarung pedangnya dihancurkan. Fa'alqahu dan dibuang Lalu dia berjalan dengan gagah berani menuju musuh dengan pedangnya. hatta Dia gunakan berperang sampai dia terbunuh. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmizi, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Ikhwani rahmati Allah azza wa jalla. Ini bab pertama dalam kitab ini. Syauqul abrar ila daril qarar kerinduan orang-orang yang mulia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kedua. Qala Syekhuna hafizahullah taala ayatun bayyinatun fi wasfil jannah. Ayat-ayat yang sangat jelas yang menggambarkan bagi kita surga. Laqad Allah Subhanahu wa taala jannati fi atas wasan 'azima. Allah Azza Jalla telah menyebutkan surga di dalam kitabnya dengan sifat yang sangat mulia. Yakumu maqamal ayn seolah-olah kita melihat di hadapan mata kita. Wa dzalika fi ghairi suratin min al-Qur'an dalam banyak surat dalam Al-Qur'an. Faqala wa huwa ar rahman al-'azimur sya'n. Allah Azza wa Jalla berfirman yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, yang Maha Agung segala urusannya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di kebun-kebun dan mata air mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga ini dengan penuh kesejahteraan dan keamanan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana dan kami cabut dari penduduk-penduduk surga ini dari hati mereka rasa iri, rasa dengki dan permusuhan antar sesama. Ala surrim mutaqabilin. Mereka duduk di atas dipan berhadapan berhadap-hadapan. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak akan mendapatkan rasa lelah dan capek di dalamnya dan mereka tidak pula akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa Jalal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam suratul Hajj, dari suratul Hijr ayat 45 sampai 48. Kemudian dalam suratul Hajj Allah berfirman, Allah yudkhilul ladzina amanu." Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman tauhid Wa'amil solihat beramal soleh. Jannat ke dalam taman-taman, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar. Yang di kebun tersebut, di taman tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan sungai seperti kita, tapi sungai apa? Min khamril laddatal lisyaribin. Arak yang sangat nikmat untuk diminum. Maka man syaribahu fid dunya lam yashrabahu fil akhirah. Siapa minum di dunia dia tidak akan minum di akhirat nanti. Fiha anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu. Kemudian sungai yang airnya dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharu min asalin musaffa. Sungai yang airnya adalah madu yang sudah disaring oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Mereka akan diberikan perhiasan min asawir, dikasih gelang-gelang min zahabin dari emas kemudian lu'lu, mutiara. Walbasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka di surga itulah sutra, kan yang paling lembut dan halus. kali laki tidak boleh pakai emas di dunia, tidak boleh menggunakan sut sutra di dunia illa lidwarura Kemudian banyak ayat-ayat yang lain yang menggambarkan tentang surga ini. Lalu kita masuk ke bab yang ketiga. Sifatul jannah fi sahih sunnah. Sifat-sifat surga di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah pertama yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwasanya masalah surga merupakan masalah yang wajib diyakini oleh setiap muslim Surga itu adalah makhluk dan sudah ada. Demikian juga neraka. Berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatus syayatin." Kalau Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu surga dan syaitan-syaitan dibelenggu. اعلم يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الجنة التي وعد الله بها المتقين وصفا عميقا Kenalilah dan ketahuilah Nabi alaihissalatu wassalam telah menyebutkan sifat surga dengan bagi orang-orang yang bertakwa dengan sifat yang sangat dalam dengan sifat yang sangat teliti dan lembut itma'annal mu'minuna bihi orang-orang beriman tenang dengan sifat tersebut Orang-orang saleh merasa nikmat menyebutnya. Dan orang-orang yang bertaubat sebagai penglih, penghibur dan pelipur lara bagi mereka. Yang pertama, awwalu man yadkhuluna al-jannah. Siapakah yang pertama kali masuk surga? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aati bab al-jannah jannati al qiyamah fa astaftih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku datang ke pintu surga pada hari kiamat lalu aku yang membukanya atau aku minta dibukakan." yaqul al khazin man anta? Penjaga berkata, "Siapa engkau?" Fakulu Muhammadun Aku menjawab, Muhammad. Fayaqulu bika umir. Dengan engkau aku diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. La aftahu li ahadin qabla. Tidak diizinkan aku membukakan siapapun sebelum engkau. Hadis ini sahih diriwayatkan kelima Muslim di dalam sahihnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladu Adam kulluhum tahta liwa'i al qiyamah. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh anak Adam itu berada di bawah benderaku pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah dan akulah orang yang pertama kali dibukakan pintu pintu surga. Salawat Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Yang kedua, sifatul zumratil ula min dakhilil jannah. Sifat dan bentuk kelompok pertama dan gelombang pertama yang masuk ke dalam surga. Kalau Azza Jalla sebutkan dalam surat Zumar, "Wasiqal ladzina taqau ila al-jannati zumara." Allah Subhanahu wa taala giring orang-orang bertakwa menuju surga dalam keadaan zumara berkelompok-kelompok. Jadi enggak masuk sendiri-sendiri para jamaah. Kita akan berkelompok-kelompok masuk surga. Bagaimana gembiranya para jamaah. Allahu Akbar. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna awwal zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badri Kelompok pertama yang masuk surga pada hari kiamat adalah rupa mereka seperti purnama malam 15. Gagah. Walladzina yalunahum ala asaddi kaukabin durri. Kelompok berikutnya bersinar dan bercahaya dengan cahaya planet yang paling terang fis sama'i yang ada di langit. Bintang yang paling terang. Seperti itu bentuknya yang kedua. La yabuluna wa la yataghawwatun. Dalam periode dia tidak butuh jedin. Tidak butuh WC para jemaah. Tidak akan kencing dan tidak pula akan buang air besar. Wala yang yamtakhitun. Tidak akan beringus, berludah wala yatfulun tidak pula akan berlu berludah dan tidak juga akan berkeri berafwan tidak akan wala ya wala yafulun terkil artinya apa berlu berludah amsyatuhumuz zahab sisir-sisir mereka terbuat dari emas warashuhum almis keringat-keringat mereka kasturi Allahu akbar kasturi para jamaah Tif, rajanya minyak wangi. Kita akan berkeringat dengan apa? Kas, kasturi. Yang mana kalau di dunia, masya Allah pedis. Ya, bagaimana usang ini keringat di pada dunia bagaimana dia? Lebih-lebih basket dia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi di akhirat di dalam surga, ulasuhumul mist keringat mereka kasturi wa majamiruhumul uluwah yang menjadi pembakaran dupa mereka adalah al-udul hindi gaharu India bukan Kamboja bukan Kalimantan bukan pula Irian Jaya wa azwajuhumul hurul istri-istri mereka bidadari bermata jeli akhlakuhum ala khuluq rajulin wahidin. Akhlak mereka semuanya satu ah, akhlak mereka semua sama. Satu seperti akhlaknya satu orang. Ala surati abihim Adam. Mereka punya bentuk seperti bapak mereka Adam. Moyang kita Adam. Situ nazira'an fis sama. 60 hasta naik ke atas. Kita punya tinggi nih para jamaah. Sekitar 30 meteran lah. Allahu Akbar. Ya. Jadi kita ini pendek-pendek kena dosa para jamaah. Yang ketiga, hadis tadi muttafaqun alaih, abwaabul jannah, pintu-pintu surga. Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Barang siapa yang menginfak, menginfakkan dua pasangan atau menginfakkan zaujain sepa, sepasang emas dan perak. Ini contohnya nih padanya, sepasang. Ya, ya barang siapa yang menginfakkan sepasang eh, harta di jalan Allah. Sapi misalkan dua, unta dua, Pokoknya berpasang pasangan. Emas, perak. Hadza. Diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nudiya min abwabil jannah. Dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini pintu ini bagus. Faman kana min ahli salat du'iya min ba'di salat. Siapa yang ahli salat? Rajin salat, tetapi salat di atas sunnah. Jangan salat ngarang-ngarang sholat nisfu, sholat sunnah rajab, ya, kemudian sholat apa lagi? Pokoknya sholat yang aneh-aneh para jamaah. Sholat hadiah untuk mati. Ini sholat yang dibangun di atas ikhlas dan sun sunnah. Akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min ba'd jihad. Siapa yang dari ahli jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i, bukan jihad yang ngawur, bukan jihadnya orang kawari, tapi jihad yang syar'i akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min ba'd rayyan kalau dia ahli puasa, puasa sunnah yang syar'i dan puasa wajib, bukan puasa mutih. Ya, sekian puluh hari supaya dapat kekayaan atau ilmu kebal dan semisalnya bukan puasa supaya lulus sekolah. Tidak ada puasa supaya lulus sekolah para jemaah. Ini puasa yang di atas keikhlasan dan di atas sunnah akan dipanggil dari pintu ar orang yang puas minum karena di dunia dia selalu haus. Kalau orang yang suka memberi mah ya Kasih terus. Suka memberi akan dipanggil dari pintu akan dipanggil dan disuruh dari pintu sadaqah. Faqala Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu bi abi anta ya Rasulullah. Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ibu dan bapakku yang menjadi tebusanmu ya Rasulullah." ala man du'iya min tilka al-abwab min darurah. Ma alaihi min darar wala khawf tentu tidak ada kemudaratan baginya dan tidak ada ketakutan baginya dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apakah ada ya Rasulullah yang akan dipanggil dari seluruh pintu itu? Kalau tadi yang sadaqah dari sadaqah, yang puasa ar dari salat, salat dari sadaqah, sadaqah, yang dari jihad, jihad. Sekarang adakah yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut? Semua pintu memanggilnya? Qala na'am. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ada. Wa arju an takuna minhum. Aku berharap engkaulah dia wahai Abu Bakar. Engkaulah orangnya yang dipanggil dari seluruh pintu tua Abu Bakar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim hadis muttafaqun alaih. Kemudian dari Sa'ad bin Sa'ad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati thamaniyatu abwab. Di dalam surga itu ada delapan pintu. Minha babun yusamma Rayyan. Di antaranya ada pintu namanya Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk dari sana kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di antara amalan-amalan yang akan diseru dari seluruh pintu itu pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Seorang wanita apabila dia salat lima waktu, puasa Ramadan, dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya. Dan dia taati suaminya. Dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu delapan yang mana kamu sukai. Allah Akbar. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man tawabba'ah fi'ta dan memperbagus wudunya seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu لا شريك له asyhadu anna muhammadan atau Muhammadan abduhu wa rasuluh maka diperintahkan akan dimasukkan dia ke dalam surga dari pintu surga yang delapan dari mana yang dia suka sukai dan kehendaki. Poin yang keempat. La mauta fil jannah tidak ada kematian dalam surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang sudah kita ambil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata" Ketika penduduk surga masuk surga, yunadi munadin akan ada yang memanggil innalakum an tahyau fala tamutu abada. Silahkan kalian hidup selama-lamanya, kalian tidak pernah akan mati dalam surga. Wa inna lakum antasasru fala tasqamu abada. Kalian akan sehat terus, tidak pernah akan sakit. Wa inna lakum antashubbu fala tuhrab fala tahrimu abada. Kalian akan muda terus, tidak pernah akan menjadi tua. Wa inna lakum antun'amu fala tayas fala tabasu abada. Kalian akan terus mendapatkan nikmat, tidak pernah akan ya bersedih bersusah selama-lamanya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kelima, manazil jannah wa darajatuha. Rumah-rumah, istana-istana dalam surga dan tingkatan-tingkatannya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa rasulih." Siapa yang beriman kepada Allah bertauhid, beriman kepada Rasulnya beribadah wa aqamas salat, dirikan salat, Wasama Ramadan, puasa Ramadan. Karena haqqan Allah an yudkhilahul jannah. Pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Wahajar fi sabilillah berhijrah di jalan Allah di jalan Allah. Au jalasa fi ardil allati wulida fiha. Atau dia duduk di bumi di tempat dilahirkannya. Jadi yang penting dia bertauhid di atas sunnah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, Allah pasti masukkan dia surga. Dia hijrah atau tidak? Hijrah. Kalau ya Rasulullah, afala nunbi'un nas bidzalik? Sahabat yang mulia Abu Hurairah mengatakan, apa tidak perlu kita kasih tahu orang banyak hal ini? Qala inna fil jannati mi'ata darajah. Dalam surga itu ada 100 tingkat ke atas. A'addaha Allah lil mujahidina fi sabilin. Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajatin ma baina kama baina samai wal ard. Setiap dua tingkatan jarak antara dua ini adalah jarak seperti antara langit dengan dengan bumi. Faidah sa'altumullah fas'aluhul firdaus al-a'la. Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Fa'innahu awsatul jannah. Dia adalah surga yang paling tengah. Ya, wa jannah dan paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya arasnya Allah. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dan darinya dipancarkan dan dialirkan sungai-sungai surga. Dikatakan dia surga paling atas, ditinjau dari surga, dia surga paling atas. Tapi ditinjau dari arah, dia menjadi tengah. Menjadi tengah. Dari Firdaus inilah mengalir apa? Sungai-sungai surga tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, saya kira begitu para jamaah. Nanti kita akan lanjutkan Ahlul Jannah penduduk surga dan sifat-sifat mereka. Kemudian wanita-wanita penduduk surga atau istri-istri mereka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ada pertanyaan. Ya. Pertama, ya masyarakat menyuruh kita menjadi imam, tapi kita khawatir mereka tidak paham cara sunnah. Bagaimana? Kita tolak dengan cara yang baik. Mohon maaf Bapak, ya nanti saya tidak bisa untuk memimpin zikir, tidak bisa memimpin doa. Kalau Bapak Bapak setuju, saya maju. Kalau enggak, yang lain saja kita harus sarahah berterus terang dengan cara yang baik, yang baik. Sama ketika sholat subuh kita disuruh, mohon maaf bapak, saya ini orangnya tidak kunut. Kalau apa namanya bapak tidak keberatan, saya tidak kunut, tidak ya apa-apa sendiri imam. Tapi kalau tidak, ya bapak yang kunut saja, saya tetap sholat di belakang. Hada wa taala ala wa alam. Naam, ada lagi? Ya tentu pasti di sini tergantung ya dari amal ibadahnya. Yang jelas orang yang bertauhid pasti masuk surga. Cuma pasti masuknya ini apakah langsung atau tidak kembali kepada amalnya. Inilah dia aja maka amal itu yang menentukan. Tapi kalau mau surga tanpa hisab, tanpa azab, jangan minta dijampi, Jangan pula pesimis dengan suara burung angka 13 atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jangan berobat dengan kai, yaitu besi besi panas. Baru bisa lolos surga tanpa hisap, tanpa azab. Allah Ta'ala ala wa alam. Silahkan ada lagi. Ya, Wallahi jual beli di halaman masjid, kalau dia bagian dari masjid nggak boleh. Tapi kalau itu hanya sebatas halaman saja, maka tidak menjadi masalah. Karena ya hakikat masjid yaitu ma tuhitu sur yang dikelilingi oleh tembok atau pagar mas masjid saja. Nah, sekarang kalau ya halamannya termasuk dalam kategori masjid maka tidak boleh. Tetapi dia sebatas halaman saja, bukan masjid. Masjid ini sebatas yang di saja, ya maka ini tidak menjadi masalah di halamannya. Tapi orang khurujan minal khilaf untuk keluar dari perselisihan hindari yang namanya halam halaman. Ini namanya paling selamat Allah taala alam. Ada lagi? Iya. Hadisnya sahih. Ya, anak kaum muslimin yang mati sebelum balik, dia tidak akan ridho masuk surga sebelum orang tuanya juga dimasukkan ke dalam surga. Hadza wallahu taala ala wa ala.